sampai kepada yang kedelapan disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu Syirkul Hakimiyah Syirik dinamakan dengan Syirkul Hakimiyah Penamaan Syirk Hakimiyah ini ini perlu diperinci apa yang dimaksud dengan Hakimiyah atau Syirik Hakimiyah disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan syirkul hakimiyah adalah wahwaladi yusdirul qawanin syirik hakimiyah adalah yang orang yang mengeluarkan undang-undang al mukhalifatil Islam yang menyelisih Islam wa yujizuha dan dia membolehkan membolehkan menyelisih Islam itu apa? Boleh. Kemudian awyara yang kedua atau dia melihat adama salahiyati hukum Islam. Dia memandang atau melihat bahwasanya hukum Islam sudah tidak layak. Hukum Islam itu sudah tidak tidak layak lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan syirkul hakimiyah dan tentunya di sini ada perlu pembahasan rincian apa yang dimaksud permasalahan hakimnya yang termasuk sirkul akbar dan apa yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau seorang itu meyakini bahwasanya hukum Islam itu sudah tidak layak lagi, hukum Islam sudah tidak perlu ditegakkan lagi atau dilaksanakan lagi, Kata-kata hukum Islam ini ini bukan hanya masalah yang berkaitan dengan undang-undang potong tangan, rajam, bukan itu saja. Tetapi hukum Islam menyeluruh secara keseluruhan termasuk hukum sholat, puasa, zakat, haji ini termasuk di antara apa? hukum hukum Islam kalau seorang itu memandang sudah tidak layak lagi hukum Islam itu diterapkan hukum waris itu sudah tidak layak hukum eh, pembagian wanita eh, <clears throat> itu separuhnya laki-laki atau persaksian wanita itu dianggap separuhnya ini sudah tidak perlu di eh, tidak perlu diterapkan lagi itu sudah zaman dulu sudah tidak layak lagi diterapkan sekarang ini sekarang ini wanita punya suara yang nilainya sama dengan laki-laki ya kan atau yang dimaksud dengan demokrasi ini sebenarnya kalau kita lihat dari eh, nilai Islam itu sebenarnya demokrasi orang yang meyakini Eh, bahwasanya demokrasi adalah sistem yang terbaik ini bisa tergolong sirkul apa eh, sirkul akbar sirkul hakimiyah nah, makanya di sini eh, perlu didudukkan bahwasanya keyakinan itu sendiri walaupun tidak melakukannya ini sudah termasuk apa termasuk bahaya seorang meyakini bahwasanya sholat itu sudah nggak perlu lagi ditegakkan nggak perlu lagi dilaksanakan ini sudah menganggap bahwasanya hukum Islam itu sudah tidak lagi apa perlu di ditegakkan ya, atau tidak layak lagi diterapkan sekarang ini. Hukum potong tangan itu kejam. Eh, eh, <clears throat> atau hukum rajam eh, dan hukum-hukum Islam yang lainnya dianggap sebagai satu kekejaman. Ini tidak tidak layak. Nah, ini termasuk di antara untuk bentuk syirkul akbar. Kalau itu dianggap secara keseluruhan bahwasanya hukum Islam itu adalah menyelisihi Eh, atau menyelisih ke <clears throat> atau tidak layak lagi untuk diterapkan di zaman sekarang ini atau memandang bahwasanya boleh ditegakkan hukum yang menyelisih hukum Islam walaupun dia tahu bahwasanya itu menyelisih hukum hukum Islam dan dia membolehkan e, membuat syariat yang menyelisih hukum syariat Islam maka ini termasuk di antara syirkul akbar adapun cuma sekedar meninggalkan sholat atau seorang misalkan eh, menghukumi eh, misalkan orang yang mencuri tidak dipotong tangan tetapi karena apa? Eh, karena dia sebagai orang yang dibayar atau digaji terpaksa atau dia itu apa? tidak tahu jahil dengan hukum Islam eh, dan <clears throat> orang yang tidak apa? Eh, tidak menganggap bahwasanya hukum yang dia terapkan itu eh, boleh diterapkan sebenarnya dia merasa bersalah atau dia merasa bahwasanya itu bukan termasuk di dalam uh, yang diatur dalam Al-Qur'an. Nah, ini artinya terdapat syubhat. Maka yang seperti ini tidak bisa dikafirkan secara mutlak. Oleh karena itu di dalam <clears throat> membahas masalah hakimnya ini ini termasuk uh, permasalahan yang sangat bahaya. Ya, seorang yang dia itu tergesa-gesa di dalam menghukumi dan di dalam mengumumkan kalau begitu siapapun dia yang berhukum dengan bukan hukum Islam atau yang tidak turunkan oleh Allah kamu kafirun berarti orang itu apa kafir ini bahaya ya, ini dalam menghukumi kekafiran dalam menghukumi ini adalah satu kafiran kesyirikan ini perlu seorang itu apa me, eh, <clears throat> me, mempelajari dan meneliti lebih lanjut tidak tergesa-gesa memukul rata semua hukuman yang tidak sesuai dengan hukum Islam berarti keluar dari Islam Berarti orangnya murtad, kalau tidak berarti kafir atau musyrik. Eh, tetapi apa? Yang perlu ditegaskan di sini, kenapa dinamakan syirkul hakimnya? Yang termasuk syirkul akbar adalah yang dia mengeluarkan undang-undang yang menyelisih Islam. Nah ini, dan dia membolehkan itu. Atau dia menganggap hukum Islam itu sudah tidak tidak layak. Sehingga sebenarnya kelompok yang dinamakan dengan kelompok jin itu sebenarnya mereka sudah termasuk layak di dalam Eh, orang-orang yang perkataan mereka adalah perkataan kufur. Perkataan mereka, perkataan kelompok apa? Kelompok jil ini tadi, sebenarnya kalau ditimbang secara syariat, secara Islam, itu sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang mengeluarkan mereka dari Islam. Tetapi secara takyin orang per orang kita tidak nah, tidak tergesa-gesa. Eh, walaupun kita bisa mengatakan bahwasanya perkataan seperti ini adalah perkataan kekafiran. Perkataan yang bisa mengeluarkan dari Islam hukum waris tidak perlu ditegakkan lagi ya, tidak perlu dipraktekkan lagi tidak sesuai lagi dengan apa zaman sekarang ini perlu direvisi eh, bahkan ada yang mengatakan hukum apa namanya hukum apa haji itu tidak mesti harus di eh, di tanggal-tanggal yang sudah tertentu hukum di Arafah nggak mesti tanggal 9 Dzulhijjah nah, eh, ini bisa di hari yang lainnya eh, dan sebagainya eh, ini banyak kelompok-kelompok seperti ini inilah sebenarnya mereka yang berhak Eh? termasuk di dalam orang-orang yang apa melakukan atau terjerumus dalam syirik hakimiyah kalau dengan definisi seperti ini. Nah, Karena mereka tak membolehkan berhukum dengan sesuatu yang jelas-jelas menyelisih hukum Islam atau menganggap hukum Islam yang yang ada di dalam Al-Qur'an sudah nggak sesuai lagi. <coughs> Tidak layak lagi dengan apa? Eh, dengan kehidupan modern. Ya ini. Seperti halnya manu, wanita eh, itu menjadi imam nah, itu. atau wanita itu apa namanya eh, warisannya di disamaratakan dengan laki-laki hukum waris atau secara umum hukum warisan warisan Islam nah, ini dalam Al-Quran ini orang yang mengatakan demikian ini sebenarnya termasuk di antara apa di antara yang terjerumus dalam sirkul hakimiyah orang yang membolehkan eh, orang yang membolehkan apa atau bahkan menganggap hukum-hukum waris, hukum-hukum e, poligami misalkan. Ini sudah tidak layak lagi dengan e, kehidupan sekarang ini. Dan hukum-hukum yang lainnya ada dalam Al-Qur'an. Kalau sudah demikian ini termasuk di antara apa? Di antara syirkut tasyri. Nah, lebih tepatnya apa? Dikatakan syirkut tasyri yaitu menyekutukan Allah SWT dalam membuat syariat. Bahwasannya boleh manusia itu membuat syariat baru yang menyimpang atau menyelisih hukum syariat yang lama. Syariat yang lama itu syariat Islam itu sendiri. Eh, ini karena mereka menganggap bahwasanya syariat ini sudah terlalu lama untuk diterapkan, harus diganti, direvisi atau ditafsirkan ulang. Bahasanya apa? Eh, eh, tafsiran ulang atau interpretasi baru eh, dan yang lainnya. <clears throat> Nih, wayasmulul hakim wal mahkum dan ini yang yang berikutnya bahwasanya orang yang terjerumus dalam syirik ini ini juga mencakup baik itulah hakim hakim itu adalah penguasa ataukah eh, kodi hakim wal mahkum ataukah rakyatnya nah, ataukah siapapun dia walaupun dia adalah seorang eh, petani tetapi dia meyakini eh, atau menganggap bahwasannya hukum Islam tidak layak lagi diterapkan walaupun dia hanya sebagai apa eh, petani ataukah dia itu kuli bangunan ataukah dia itu hanya seorang eh, misalkan eh, tukang becak atau dia itu hanya seorang pedagang kaki lima tetapi dia meyakini bahwasanya Islam tidak lagi di eh, tidak lagi layak untuk diterapkan atau harus diganti dengan hukum yang lainnya maka ini termasuk adalah apa bentuk-bentuk kekafiran kesyirikan eh, makanya eh, kesalahan yang besar seandainya hukum yang seperti ini sering dipakai sebagai dalil oleh orang yang mengatakan kita apa namanya eh, ini si hakim atau penguasa atau pejabat ini tidak berhukum dengan hukum Islam berarti dia adalah apa eh, adalah kafir sementara eh, kalau orang itu tukang <clears throat> tukang kuli bangunan itu nggak pernah dibicarakan tentang orang yang mengatakan demikian tapi kalau penguasa tidak pernah berbicara tentang masalah hukum. Tetapi cukup dia itu apa? Menjadi penguasa atau menjadi pejabat ini sudah apa? Eh, sudah dianggap berhukum dengan hukum juga Allah kafir. Padahal cuma melakukan saja. Eh, ini misalkan apa? Eh, menerima sogokan, eh, menerima suapan. Wah ini tidak berhukum dengan hukum hukum Allah. Allah kamul kafirun. Sementara orang-orang yang dia itu sudah banyak terpengaruh dengan berbagai pemikiran kelompok eh, liberal yang sebenarnya mereka lebih layak dan lebih apa berbahaya nah, ini pemikiran ini ini eh, <clears throat> tidak menjadi sorotan utama padahal mereka sebenarnya yang membawa membawa kesesatan yang paling besar ini maka sebenarnya yang terjerumus dalam sirkul hakimnya atau syirik apa sirkul tasri ini meliputi hakim dan mahkum Orang yang dia itu apa? E, bukan termasuk pejabat, tetapi dia ini e, ridho, bahkan sengaja mencari hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Nah, ini, ini termasuk e, yang terjerumus ke dalam e, ke dalam apa? E, ke dalam syirik ini tadi, syirikul hakim. Contohnya, seorang yang dia itu apa? Ketika meninggal salah satu e, anggota keluarganya, orang tuanya, maka eh, dia ini yang katanya menegakkan pengen teriak-teriak tegakkan syarat Islam tapi ketika dibagi dengan hukum Islam ternyata dia ini pembagiannya seandainya dia pakai hukum Islam dia ini nggak dapat apa-apa atau sebagainya sedikit nah ini tetapi kalau pakai hukum apa negara dia dapat apa dapat banyak akhirnya dia pakai wah ini harus pakai hukum negara ini nah, hukum Islam sudah tidak lagi apa nah, tidak lagi eh, menguntungkan Nah, ini termasuk justru sebenarnya lebih parah daripada apa? Ya, daripada penguasa eh, yang hanya sekedar menjalankan apa? Jalankan hukum yang sudah ada sebelumnya. Dia tinggal apa? Eh, meneruskan saja. Tetapi dia tidak pernah mau eh, tidak pernah <clears throat> mengatakan bahwasanya hukum Islam sudah tidak layak lagi diterapkan. Nah, maka ini eh, orang yang meyakini Eh, atau dia itu menganggap bahwasanya hukum Islam sudah tidak layak lagi atau bahkan dia mencari hukum nah, hukum selain Allah SWT ini lebih layak untuk dikatakan yang tergolong masuk apa nah, syirik hakimiyah ini tadi kapan termasuk dalam syirkul akbar tidak hal mahkum jika diyakini oleh apa oleh mahkum oleh rakyat atau oleh seorang yang walaupun dia bukan penguasa pejabat bukan hakim, tapi dia meyakini dan dia pak, eh, dia ini bahkan menyampaikan, eh, bahkan dia pak Mendakwahkan, eh, termasuk diantara para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ini diantara mereka banyak yang melakukan hal ini, banyak yang melakukan apa? melakukan atau mengatakan bahwasanya syariat itu perlu di didefinisi ulang, perlu di Eh, dini di, apa e, <clears throat> dirubah atau perlu direvisi eh, revisi perlu di e, perlu di, <clears throat> di ini, ditinjau ulang penerapannya dan sebagainya ini sehingga apa <clears throat> kalau dia itu ridho dan meyakininya maka ini termasuk syukur syukul akbar asyirkul akbar Syirik akbar ini yuhbitul amal. Ini bisa menggugurkan amalan. Biqaulihi ta'ala karena firman Allah ta'ala walaqad uhiya ilaika telah diwahyukan kepadamu wa ilal ladina min qablika dan kepada orang-orang sebelummu lain asyrakta seandainya engkau itu berbuat syirik layah na amaluk maka sungguh pasti akan eh, akan menggugurkan amalmu amalmu akan gugur wala takunanna minal khasirin dan sungguh engkau itu akan menjadi orang-orang yang yang merugi. Nah, ini ini kalau orang itu berbuat kesyirikan ini ganjarannya. Nah, ini gugur amalannya. Maksudnya habitat itu apa? Seorang yang itu melakukan sholat seandainya dia melakukan sholat, dia melakukan puasa zakat, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, nah, dia meminta kepada selain Allah, maka tidak ada bedanya dia dengan kaum musyrikin kaum musyrikin sebelum datangnya Islam, datangnya Rasulullah SAW, mereka itu tahu bahwasanya Allah SWT adalah satu-satunya yang berhak disembah. Bahkan mereka bernadar terkadang kepada Allah. Nah, ini. Bahkan terkadang mereka bersodakoh. Disebutkan. Sebagian sahabat ada yang mengatakan saya pernah bernadar pada waktu jahiliyah saya itikaf di Masjidil Haram. Kata Rasulullah SAW laksanakan nadar. Padahal ketika dia bernadar dalam keadaan apa? musyrik. Tetapi ketika masuk Islam, nadar itu masih harus di, ditunaikan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka melakukan ibadah kepada Allah SWT. Orang musyrik zamannya Rasulullah SAW itu mereka melakukan ibadah kepada Allah. Bernadar itu termasuk ibadah. Nah ini bernadar itikaf bahkan ada yang mereka bernadar itikaf termasuk Umar bin Khattab mengatakan saya pernah bernadar untuk itikaf satu malam eh, di Masjidil Haram untuk bernadar apa eh, satu malam etikaf padahal nadarnya di zaman jahiliyah ini menunjukkan bahwasanya mereka kaum musyrikin juga ada namanya etikaf tawaf nah, ini di Ka'bah ibadah haji ini juga ada sudah dilakukan oleh mereka eh, ini tetapi kenapa mereka tidak dikatakan orang muslim saja kalau mereka melakukan haji ini adalah karena mereka menyekutukan Allah SWT. Mereka di samping beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Di samping berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Di samping mereka bersujud kepada Allah, mereka juga apa? mengagungkan berhala. Nah, ini mereka minta kepada berhala. Nah, ini ini yang menyebabkan mereka apa? Nah, mereka musyrik dan itulah yang menyebabkan gugurnya seluruh amalannya. Walaupun dia beribadah kepada Allah tapi dia beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya kepada Allah itu akan gugur. Amalannya. Nah, ini. <clears throat> Kalau masuk Islam, maka amalan itu dinilai oleh Allah. Jadi misalkan seorang sebelum masuk Islam, dia itu bersedekah dan dia itu niatnya karena Allah. Masa ada orang seperti itu? Orang musyrikin zamannya Rasulullah itu ada. Ada sebagian sahabat yang mengatakannya Rasulullah, aku pernah bersedekah seratus ekor unta. Nah ini. Lalu bagaimana setelah Islam. Rugi amalannya ketika dia apa? E, rugi kalau seandainya eh, saya masuk Islam kemudian amalan saya eh, tidak di <clears throat> dianggap. Kata Rasulullah, "Aslam ta'alama aslasta Kamu itu masuk Islam dengan membawa apa yang telah kamu lakukan. Amal soleh seandainya engkau itu beramal karena Allah, bernadar karena Allah, bersedekah karena Allah, maka kamu akan mendapatkan ganjaran ganjaran seorang yang dilakukan ketika musyrik kemudian dia masuk Islam dan dia melakukan perbuatan itu karena Allah sebelum masuk Islam atau sebelum dia sadar dari kesyirikannya maka itu semuanya akan di akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Jadi ada seorang sahabat yang dia itu apa? Ya Rasulullah saya pernah bersodakoh di zaman jahiliyah itu 100 ekor unta. maka Rasulullah menjawab kamu masuk Islam dengan apa membawa yang telah kamu lakukan ya, jadi ganjarannya ada itu semuanya nah, ini tetapi kalau orang itu sudah muslim dia melakukan sholat puasa zakat haji semuanya tapi dia di akhir hayatnya atau dia masih sampai akhir hayatnya dia itu apa melakukan kesyirikan maka amalan-amalan itu tidak di tidak dianggap gugur semuanya ini syirkul syirkul akbar ini bahayanya Syirkul akbar la yafirullah. Allah e, syirik akbar itu tidak diampuni oleh Allah illa kecuali eh, kecuali at-taubah, kecuali taubah Hanya dengan taubat saja. Syirkul akbar itu bisa di bisa digugurkan dosanya. Dosa syirkul akbar itu hanya bisa diampuni oleh Allah itu hanya dengan taubat. Kalau dosa yang lainnya masih bisa diampuni oleh Allah. Jika Allah mengendakinya, Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Tapi kalau syirkul akbar ini tadi, maka tidak akan diampuni oleh oleh Allah SWT. Nah, ini, makanya ini termasuk bahaya yang paling yang paling besar. Syirik akbar ini kalau seorang mati dalam keadaan syirkul akbar, Allah tidak mengampuninya. Kekal di neraka. Eh, kekal di neraka. Sementara seorang yang gitu berbuat maksiat, tapi dia tidak pernah berbuat syirik, dia mentauhidkan Allah, dia hanya meyakini bahwasanya Allah saja yang berhak diibadai, hanya Allah saja yang berhak di seorang berdoa kepadanya. Dia tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tapi dia berbuat maksiat. Dia masih bisa diharapkan dan bahkan dijamin oleh Allah SWT selama orang itu tidak berbuat syirik masuk ke dalam apa? surga. Masuk dalam surga. Kebalikannya orang yang tidak pernah berbuat maksiat kecuali syirik, tidak pernah berbuat maksiat, zina tidak pernah, eh, kemudian dia eh, minum khamar tidak pernah, tidak pernah namanya mendelot mendolimi orang lain. Nah, ini tetapi dia berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah SWT Dia sebenarnya telah mendolimi Allah. Walaupun Allah tidak pernah akan bisa dizolimi, tetapi dia sebenarnya mendolimi diri sendiri karena dia telah menempatkan bukan pada tempatnya. Maka dia tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Ini bahayanya. Eh, ini bahayanya adalah di sini. Watar kisir kulihi itu hanya bisa dia itu bertobat dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Kalau dia masih melakukan ini syirik ini ini saja yang saya lakukan, yang lainnya tidak. Misalkan dia apa? Meninggalkan semua jenis kesyirikan kecuali doa. doa itu hakikatnya justru apa? Syiriknya orang musyrik. Sekarang zaman jahiliyah zaman dulu yaitu orang-orang Quraisy, syiriknya mereka itu dalam masalah apa? Doa. Nazar termasuk di antara doa. Berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa di hadapan berhala. Ya. Inilah yang menyebabkan mereka itu dikatakan musyrikun. Justru karena syirik waktu yang pertama kali yang zamannya Rasulullah adalah karena doa itu tadi. Mereka berdoa kepada Allah. Ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah akan mengampuni dosa, eh, tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa eh, selain syirik bagi yang dikehendaki Allah. Wa syirik billah barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad dhalla ba'ida. Maka dia telah sesat dengan kesesatan yang yang nyata. Nah, ini wali syirik anwa. Syirik itu memiliki macam yang banyak. Min hal akbar wal asghar. Di antaranya yang besar dan yang kecil. Yajibul hadaru minha. Semuanya itu kita harus berhati-hati jangan dilihat kecil oh syirik cuman kecil syirkul apa asgor jangan dilihat kecilnya tapi lihatlah apa syiriknya wa mana rasul Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita telah mengajarkan annakula Rasulullah sendiri berdoa kepada doa ini ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya Nabi saja Rasulullah itu berdoa dengan doa ini kita seharusnya lebih layak untuk memintanya dan berdoa dengannya yaitu apa? Doanya Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah kami berlindung kepadamu na'udzubika min an nusyrika Kami berlindung kepadamu untuk berbuat syirik kepadamu. Jadi minta kepada Allah agar supaya dia dilindungi dari perbuatan syirik. Ini siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita eh, tanyakan, kira-kira Rasulullah mungkin nggak mas berbuat syirik kepada Allah? Suatu hal yang mustahil ya tak? Nabi, Rasul kok dia berbuat syirik kepada kepada Allah. Nah, Satu hal yang mustahil atau sangat jauh nggak masuk di akal. Tetapi Rasulullah berdoa dengan doa ini. Duh, kalau kita bagaimana? Nah, siapakah yang merasa aman dari buat-buat ini dari syirik? Rasulullah setelah seharusnya yang justru apa? Merasa apa? Aman. Tetapi eh, Rasulullah pun tidak merasa aman dirinya justru berdoa dengan doa ini ya Allah kami berlindung kepadamu untuk berbuat syirik untuk tidak berbuat syirik kepadamu nah, ini sesuatu yang kami ketahui syirik yang kami ketahui itu adalah syirik wa nastaghfiruka lima la alam dan kami mohon ampun kepadamu dengan syirik yang kami tidak mengetahui yang tidak diketahui adalah apa nah, sebagai ulama menafsirkan syirik asgor yang kami tidak mengetahui itu adalah perbuatan kesyirikan tapi termasuk di neraka kesyirikan. Ini minta ampun kepada Allah Taala. Ini doa yang sebenarnya layak untuk kita ucapkan bagi seorang muslim. Maka dia berdoa dengan doa ini. Rasulullah saja berlindung kepada syirik, berlindung untuk dari perbuatan syirikan, apalagi manusia selain Nabi dan Rasul. Selain Rasulullah SAW. Ini. Baik, Allah Pak. Eh, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Eh, kita lanjutkan insyaallah pada bab yang lainnya. <clears throat> ya. Apabila apa yang harus dilakukan ada sekelompok orang tidak melakukan sholat berjamaah, kemudian sholat yang terdepan itu penuh, tinggal satu orang yang tidak mendapatkan sholat. Ya. Di belakangnya masih ada tempat. Iya, belakangnya ya. tempat cuman munfarid. Iya. Kalau dia datang e, sendirian, iya, datang ya, berdua. Tidak, istilahnya datang kelompok orang shop depan itu kan tinggal satu orang yang dapat shop. Gitu. Maka satu orang menemaninya. Oh. Ya, satu orang menemani. Nah, bagaimana dengan eh, Iya, ini termasuk uh, uh, <clears throat> hadis yang umum. Kemudian ada hadis yang khusus, jangan tersendirian di saf di belakang ya, sempurnakan yang arti mustafal awal fal awal sempurnakan saf yang pertama dan yang berikutnya sehingga ini dalam rangka untuk menjamakkan apa menjamakkan hadis eh, menjamakkan hadis seorang itu eh, jangan sampai kalau seandainya eh, saf <clears throat> itu depan itu masih lowong gitu jangan kemudian apa sendirian di belakang tapi kalau seandainya sebenarnya dia itu apa sudah apa penuh depan ini walaupun dia di sendirian di belakang ini sebenarnya sudah uh, sudah sah artinya tidak tidak termasuk dalam larangan sendirian di dalam tidak perlu narik orang tidak perlu narik oh. eh, dan uh, narik ini tadi nggak ada dasar yang sahih menarik orang dari salah satu safin tadi ini tidak ada dasar yang sahih kalau kesadaran kesadaran tidak ada kesadaran dalilnya, ya. apa dalilnya perlu dalil. Dari mana dia sadar? Tidak iya, perlu apa namanya? Tidak perlu dia apa? itu ada hadisnya, cuma saya baca didoakan. Ya, ya, tidak ada yang sahih maksudnya. Tentang masalah itu nggak ada yang sahih tentang menarik orang dari depan ke belakang. Eh, ini maka apa dia tetap eh, dia sendirian di belakang tidak ada masalah, tidak perlu narik orang ke belakang. Eh. tapi nggak bisa dihukumi sekarang ini kamu amalmu gugur nggak bisa karena bisa jadi dia bertobat sehingga amalan yang dilakukan itu akan balik dapat ganjaran kan sini kira-kira amalan yang ikhlas sehingga eh, hadis ini berkaitan dengan seorang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala habis gugurnya amalan ketika seorang itu berbuat syirik lain asraf kalah batan amaluk seandainya engkau berbuat syirik Eh, akan gugur amalmu jika engkau itu bah, melakukan kesyirikan itu sampai akhir hayatnya. Kan sini. Sampai seorang itu apa? meninggal dalam keadaan berbuat syirik atau masih keyakinan syirik ada dalam dirinya, eh, ini maka amalan-amalan soleh yang dia lakukan eh, walaupun banyak sholat, puasa, zakat, haji maka itu akan gugur artinya akan tidak ada nilainya di hadapan Allah SWT bahkan termasuk yang diancam kekal dalam neraka syirkul akbar <clears throat> kesepakatan sesuatu yang menyelisih hukum Islam ini tidak boleh walaupun sepakat satu keluarga dibagi sama rata ya. nah, eh, ini. tetapi yang boleh yang boleh dilakukan jika seorang laki-laki itu diketahui adalah haknya sekian dua kali lipat haknya wanita kemudian laki-laki ini memberikan haknya saya kasihkan hak saya kepada apa Eh, kepada si fulan, si fulan, si fulan. Saya bagi. Jadi itu adalah apa? Eh, adalah apa? Adalah haknya laki-laki ini tadi. Tetap dikatakan hukum itu dijalankan baru baru dikasihkan. Jadi hukum Islam itu kalau seorang itu mau mau eh, apa namanya supaya saudaranya itu apa tidak ini eh, <clears throat> maka dijelaskan ini hukum Allah SWT. Ini bukan hukum manusia bukan kehendak orang tua membagi sama rata atau tidak tidak adil ini enggak di bukan. Ini adalah hukum Allah SWT. Itu memang harus dibagi seperti itu. Nah, kalau sudah dibagi ini haknya si fulan, haknya laki-laki ini. Kamu haknya sekian. Yang laki-laki yang satu, yang perempuan haknya sekian. Setelah itu dibagi iya hak saya sedemikian Kemudian yang laki-laki ini memberi haknya kepada saudaranya, adiknya, kakaknya yang perempuan mungkin karena miskin, mungkin karena dia itu apa? lebih banyak membutuhkan. <clears throat> Sementara yang laki-laki sudah kaya. Ya, tak? Maka dia bisa menyerahkan seluruh hartanya yang harta warisan itu kepada saudara yang perempuan. Itu sebenarnya Pak yang harus dilakukan. Artinya bukan dibagi sejak awal belum di, dia belum menerima haknya. Kemudian dia sudah Pak dikasih tidak. Tapi haknya dia terserah dia. Jadi laki-lakinya Pak sekian haknya. Terserah mau dikasihkan kepada saudaranya lain atau tidak. Nah, ini ini yang yang insyaallah Pak Eh, lebih me, apa namanya <clears throat> lebih bisa di, uh, diterima uh, supaya apa supaya hukum Islam itu tidak dirubah itu dengan hukum apa hukum warisan seperti ini yang laki itu nah jadi begini iya, gitu, jadi begini kalau laki-laki yang sudah meninggal itu meninggalnya setelah misalkan orang tua yang meninggal. Orang tua meninggal, anaknya meninggal duluan atau meninggal setelah itu? Ah. oh gitu. Jadi orang tua yatim piatu meninggal, hartanya belum dibagi. Nah, kemudian yang laki-laki sudah meninggal. Ya. Nah, haknya yang laki-laki ini dibagi karena saudara perempuan juga mendapatkan hak sesuai dengan dengan haknya masing-masing. Laki-laki punya istri tidak? Nah punya, nah itu haknya dua. Nah, haknya dua. Nah, yang sepakat ini kalau seandainya saudaranya saja ya salah karena laki-laki ini sudah sebenarnya punya hak dari warisan ini. Hak ini kemudian dibagi lagi kepada keluarganya, istrinya juga punya hak, anak-anaknya juga punya hak dari bapak ini tadi. Supaya kemudian hari ini apa? Eh, nggak kemudian wow oh, ini sama rata dulu harusnya dapat bagian dua ini ribet lagi sesama pak keponakan keponakan eh, sehingga yang sekarang ini banyak diterapkan justru apa eh, justru <clears throat> hukum yang sebenarnya hukum eh, hukum barat eh, bukan hukum Islam lagi eh, hanya ini perlu didudukkan eh, kita ini banyak sekarang ini kaum muslimin wah susah baginya Islam ini apa namanya dua satu dua satu bagi rata saja ini. sebenarnya gampang sebenarnya pembagian itu uang cuma dua satu ya toh nah, <clears throat> eh, <clears throat> makanya di sini eh, perlu kita ini eh, mempelajari kembali hukum waris itu sebenarnya sangat mudah nah, ini eh, hukum waris sebenarnya sangat mudah apalagi sekarang pakai kalkulator saja sudah cukup nah, ya toh kalkulator kalkulator ini dinilai sekian ini dinilai sekian ini dinilai sekian ini sepersekian ini sepersekian sepersekian nah, ini dibagi beres sebenarnya nah ini nah, tapi tinggal kita saja yang apa nah, yang yang mempersulit itu ributnya biasanya adalah ributnya pak keluarga satunya pengen hukum Islam satunya pengen apa opo adate ya, iya, Pak. apa adatnya atau sama rata saja ya, yang <clears throat> dan sebagainya hmm, makanya pak di desa itu menyarankan hukum kafir ini tidak makanya. Uh, hukum uh, <clears throat> hukum seperti ini kan sekarang sebenarnya prakteknya yang ada. Kita ini sebenarnya sudah uh, berhukum dengan bukan hukum Islam. Terlalu banyak kita ini apa? meninggalkan dan uh, melanggar hukum Islam sebenarnya. uh, tanpa kita merasa, kita seakan-akan memperjuangkan Islam, kita ini syariat Islam, syariat Islam, tapi kita sendiri dalam keluarga kita sendiri hukum Islam itu tidak dijalankan. Ya ini terutama yang banyak itu hukum warisan, hukum apalagi eh, termasuk poligami, kemudian mahram. Nah ini masalah aurat, sholat juga apa namanya termasuk yang terakhir nanti. Ya, termasuk hukum yang paling ditinggalkan terakhir adalah apa? Sholat. kalau masalah hukum, hukum potong tangan, hukum ini, itu yang pertama kali. Sebutkan Rasulullah Pertama kali yang dicabut dari kaum muslimin adalah hukum. Maksudnya hudud. Potong tangan di, tidak diterapkan lagi rajam. Dan memang sudah terjadi. Sekarang ini kan apa? Banyak yang sudah tidak terjadi lagi, tidak dilaksanakan. Kemudian hukum marisan, hukum yang lainnya. Yang terakhir nanti adalah sholat. Zakat masih kaum muslimin masih ada sebagian mereka yang membayarkan zakatnya dengan sukarela. Tapi ini nanti akan ditinggalkan puasa. Jangan disangka puasa kaum muslimin itu masih terus. Nanti akan ditinggal oleh kaum muslimin. Tidak mengenal kaum muslimin puasa. Sholat pun akan ditinggal. Yang terakhir ini sholat. Setelah itu kaum muslimin tidak tahu yang namanya sholat, puasa tidak tahu. Yang yang tahu hanyalah la ilaha illallah saja. Ucapan ini tadi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, kalau sudah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini sudah apa? meninggal satu demi satu sampai yang terakhir yang dia itu memiliki atau mengucapkan la ilaha illallah disitulah tandanya hari kiamat sudah tinggal menunggu detik-detiknya makanya di sini e, selama warisan masih dibagi selama masih ada orang yang menegakkan sholat masih menunaikan zakat masih menunaikan haji jangan disangka haji itu akan berlangsung terus sampai akhir kiamat tidak ada batas akhirnya dan bahkan Ka'bah itu juga nanti akan apa deh e, dihancurkan Insya Allah dalam kajian e, malam ahad ya Pak e, eh, Insya Allah <clears throat> sampai nanti di sana tanda-tanda hari kiamat yang belum kita baca ah, iya. termasuk di, di antara bentuk-bentuk apa syirkut tasri oh, iya. dia membuat syariat baru Oh maghrib ditambah lagi lima rakaat misalkan. Hanya eh, ini kita. Gitu. Kalau itu bukan sholat wajib, eh, ini termasuk bid'ah. Dan bid'ah itu sebenarnya termasuk diantara eh, permasalahan yang yang menunjukkan dosa besar, kabair. Termasuk dosa besar ini bukan masalah ringan. Eh, bid'ah itu termasuk dosa dosa-dosa besar dan bahkan yang termasuk yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada eh, ini adalah kebedaan seorang menganggap baik sesuatu yang tidak ada pak dasarnya tidak pernah lakukan Rasulullah SAW eh, dalam masalah ibadah ini termasuk dosa besar makanya Rasulullah itu paling banyak mengucapkan kata-kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur hati-hati kalian dari perkara-perkara yang yang baru ini setiap Rasulullah menyampaikan kepada sahabat setiap khutbah setiap khutbah, setiap uh, uh, pada taklim. Rasulullah senantiasa mengawali taklimnya dengan apa? Ya, peringatan bahayanya apa? Bid'ah. Alaikum bisunnati. Nah, ini. Bagi aku memudasatil umur. Nah, hati kalian, hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Karena ini yang menyesatkan. Banyak Makanya kita ini dalam berbicara masalah bid'ah, bukan kita yang mengawali Rasulullah sendiri yang Eh, mencontohkan dan senantiasa setiap taklim. Masa setiap taklim membahas bid'ah, memperingatkan bid'ah. Rasulullah yang melakukannya, bukan kita saja, ya toh? Eh, bukan kita. Eh, tapi Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan dalam khutbah, tidak lepas dari peringatan kepada bid'ah. Walaupun cuma disebutkan di awal saja. Eh, tapi itu sudah Pak, <coughs> eh, sudah menunjukkan pentingnya masalah ini. Eh, pentingnya masalah ini. Karena bid'ah itu adalah pintu pintu masuknya kaum muslimin ini ke dalam berbagai macam kesesatan dan kesyirikan, kekafiran. Itu sebenarnya sumbernya masuknya itu lewat lewat bid'ah ini. Lewat permasalahan bid'ah. Nah, kalau orang itu sudah menganggap baik sesuatu yang bid'ah, maka dia akan mudah untuk masuk ke dalam eh, kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan yang lainnya. Bahkan kemaksiatan itu akan semakin eh, mendalam dan semakin apa? Eh, bercokol dalam kaum muslimin kalau eh, dilegalisir oleh bid'ahnya tadi. Contohnya apa? Bid'ahnya eh, <clears throat> bid'ahnya mut'ah yang dilakukan oleh kaum Rafidah. Bid'ah ini sampai membolehkan yang namanya mut'ah itu kepada pelacur. Mut'ah dengan nama ibadah Mut'ah itu dianggap ibadah. Sampai-sampai namanya mut'ah itu tidak ada namanya saksi, wali dan sebagainya. Yang penting kesepakatan antara laki-laki dan wanitanya. Sehingga yang melakukan mut'ah bentuknya tidak ada bedanya dengan zina. Tidak ada wali, tidak ada apa? Saksi. Padahal sebenarnya di dalam aturan waktu itu zamannya Pak eh, zamannya zamannya Pak sahabat yang membolehkan seperti halnya Pak ketika Rasulullah di dalam peperangan. <clears throat> itu kemudian ada apa? Ada maharnya. Ada apa? Maharnya. Nah, Maka di situ <clears throat> termasuk di antara yang dilakukan dan itu sudah diharamkan sehingga yang kiamah oleh orang itu diambil dan kemudian jadikan sebagai agama. Barang siapa yang dia itu banyak melakukan ini tadi, mut'ah maka dia semakin mulia di sisi Allah. Sampai-sampai eh, <clears throat> di beberapa daerah di kota-kota besar di Indonesia itu ada eh, wanita bercadar yang kena penyakit spiris. Setelah ditanya, eh, kamu ngajinya di apa namanya di tempat di masjid Fulan. Waktu itu di masjid yang sampai sekarang ini pusatnya Syiah di masjid Salman eh, di di Bandung, ITB Bandung. Pusatnya orang Syiah. Itu ketika ditanya seperti itu wanita ini yang bercadar ini mengatakan kok tahu nah, ini ini hubungannya dengan penyakit anda penyakit anda ini ada hubungannya dengan apa kajiannya kok bisa nah, ini nah, ini sudah berapa kali melakukan mut'ah nah, wanita ini menjawab Loh, itu bukankah itu adalah ibadah bukankah itu adalah ibadah ibadah apalagi kalau mut'ahnya dengan apa nah, dengan gurunya ustadznya nah, ini dengan apa kiainya nah, ini tokohnya nah ini mengerikan nah, sampai-sampai seperti itu dan banyak nah, sampai-sampai ada dan ini apa namanya betul-betul apa sudah dilakukan <clears throat> salah seorang ustadznya apa namanya Rafidah ini dia ini kalau ditanya apa eh, <clears throat> tentang masalah mut'ah itu sudah pak eh, dia dia sudah mencoba berbagai macam daerah suku yang namanya mutah ini dan ini di Indonesia jangan di, jangan sampai di luar negeri maksudnya apa di Indonesia saja yang notabene apa eh, kelompok sunnah yang besar ini kelompok mutah apa kelompok syiah ini sedemikian bebasnya nah, sehingga barat nah mereka tidak takut dengan namanya syiah rofibah. nah, eh, mereka tidak takut dengan apa namanya Iran yang mengumumkan keberanian dengan Amerika Eh, ini mereka tidak tidak peduli. Kenapa? Karena ajaran seperti ini eh, adalah apa? Ajaran eh, yang tidak membahayakan bagi mereka. Bahkan mereka sangat senang seandainya kelompok ini yang eh, yang ber eh, yang berkembang. Dan acara-acara di berbagai negeri, eh, di berbagai negara, kelompok Rafidah itu mengadakan acara-acara mereka di gereja termasuk di Indonesia itu ada kelompok Rafidah mereka memakai gereja sebagai tempat apa? tempat acara mereka peringatan 10 Muharram peringatan Karbala itu mereka eh, memperingati itu bukan di masjid nah, akan ketahuan mereka mending apa? mengadakannya di eh, di gereja dan diberikan fasilitas oleh karena itu eh, Nasrani Yahudi tidak akan takut namanya dengan apa? kelompok Rafidah mereka mendukung dan e, sebagian gereja itu menyebarkan buku-buku Rafidah. Buku-buku Rafidah. Mereka tidak menyebarkan buku-buku agama Nasrani, tidak. Mereka tahu, menyebarkan dalam kaum muslimin ini buku-buku Rafidah yang dipenulisnya adalah apa? Rafidah. Mereka memberikan biaya, biaya cetaknya. Berikan. Dan ini terjadi. Nah, ini bahayanya ya toh. Ini kalau kebid'ahan dan ini sudah termasuk sebenarnya kelompok mereka ini sudah keluar dari Islam. Ya, kelompok itu. Kelompok yang keluar dari Islam dan tidak terhitung sebagai kaum muslimin tapi sebagai suatu agama Rafidah, Agama apa? Agama Rafidah. Kalau ditelusuri lebih lanjut ini terlalu banyak kalau ceritakan tentang masalah Rafidah eh, dan yang lainnya. <clears throat> dan mereka lah yang sebenarnya merusak kaum muslimin Eh, dalam sejarah kaum muslimin eh, keruntuhan dan kehancuran berbagai negeri-negeri Islam eh, ke daulah-daulah Islam baik itu daulah waktu itu Abbasiyah ini Utsmaniyah atau yang sebelumnya ini ketika Tartar masuk berhasil masuk ketika perang salib ini kaum muslim mengalami banyak kekalahan sebenarnya yang paling yang paling bertanggung jawab yang paling bertanggung jawab terhadap kehancuran kaum muslimin ya, ketika Baghdad di eh, dikalahkan oleh bangsa Tartar sebenarnya yang membukakan pintu dan bahkan yang sangat berperan bukan Tartar tapi sebenarnya adalah karena apa? karena seorang Rafidah lamba Rafidah ini eh, coba bayangkan sedemikian apa? sedemikian bencinya dan dengkinya mereka kaum Rafidah kepada Islam kepada kaum muslimin karena notabene sebenarnya mereka adalah bangsa Persia. Kaum Rafidah itu berkembangnya itu adalah di Persia yang notabene mereka adalah sebelumnya bangsa Majusi. Mereka masuk ke dalam Islam eh, dan pura-pura eh, mereka kaum munafikun eh, dan kemudian membuat agama supaya diterima kaum muslimin. Eh, waktu itu karena kekuatan kaum muslimin sangat besar sehingga mereka berusaha merusak dari dalam dengan tanpa peperangan. Disinilah di eh, dimunculkannya agama Rafidah. Eh, kerjasama yang eh, yang sangat erat antara kaum Majusi dengan kaum kaum Yahudi. Muncullah anak yang namanya apa? Rafidah. Jadi perkawinan antara Yahudi dan Majusi ini melahirkan apa? Eh, menetaskan Rafidah. Eh, Rafidah akhirnya menetaskan eh, telurnya yang isinya adalah apa? Eh, ketika pecah Sufiah. Tarekat sehingga lahir dari apa dari satu apa eh, satu induk oleh karena itu banyak berkembangnya kaum tarekat sufi atau kaum rafidah ini di daerah-daerah majusi dan juga dilindungi oleh kaum Yahudi dan itulah yang akan di, di, dimunculkan di mass media tokoh-tokohnya termasuk revolusi Iran kenapa begitu pesatnya Pak eh, mass media me, eh, memberitakan ke kelebihan dan eh, ke <clears throat> apa namanya revolusi Iran waktu itu yang dilakukan oleh Khomeini. Eh, sebenarnya justru itulah sebenarnya yang diinginkan, eh, diinginkan oleh mereka. ini sebenarnya untuk nyaingi apa Saudi, nyaunya apa? Saudi. Pengennya apa? Oh ini juga daulah Islamiyah. Sampai akhirnya Saudi pun di dihabisi. Dan bahkan kaum muslimin sendiri yang apa akhirnya apa? terpukau dengan Iran dan kemudian menilai Saudi adalah apa? Eh, anteknya Amerika dan sebagainya. Karena apa? Iran itu berani melawan Amerika. Berani berteriak melawan Amerika. Iran Khomeini berani berteriak eh, dimunculkan tokoh Khomeini ini ketika Pak Salman Rusdi eh, mengeluarkan ayat-ayat setannya. Eh, mengeluarkan ayat-ayat apa? Setannya dia. <clears throat> ini bukunya dia ini apa? yang akhirnya apa? diumumkan oleh Pak oleh Iran pun eh, dikasih hadiah dikasih hadiah bagi siapa yang membunuhnya Salman Rushdie ini tadi justru namanya yang mencuat adalah Pak Khomeini diangkat oleh mass media Saudi nggak pernah di eh, nggak eh, pernah di eh, diangkat <clears throat> nah, ini eh, ini termasuk diantara rekayasa mass media itu sudah dikuasai Pak eh, oleh Yahudi kita tidak masih apa ini Ahmad apa? Ahmad Dinejad presiden yang sekarang. Presidennya siapa? Iran. Iran. Itu kan seakan melawan Amerika. Ah, iya. Jangan terkecoh dengan apa? Perlawanan Iran dengan Amerika. Tidak perlu kita apa? terbuka. Eh, terpukau. Nah, ini kenapa? Itu memang dimunculkan oleh mass media supaya kaum muslimin mereka apa? terbuka eh, terpukau dan mendukung Iran tadi. Iya, kepahlawanan. Kepahlawanan si Ahmad Dimejad ini tadi. Itu semuanya rekayasa. Semuanya adalah apa? Rekayasa. Jangan apa terpukau. Ini untuk apa? Agar kaum muslimin ini wah memuji Iran. Eh, Dikutuskan. Nanti kalau dihancurkan, eh, eh, ini adalah apa? <clears throat> Justru kaum yang dirugikan paling besar adalah kaum muslimin sebenarnya. Hanya di sini Pak perlu apa? <clears throat> perlu diluruskan tentang muslim. <clears throat> Jangan mudah kita terpukau dan terpancing oleh apa? Oleh mass media ketika Saddam Hussein berani mengumumkan dengan Amerika. Nah, ini kemudian Saudi tidak berani mengumumkan peperangan dengan Amerika. Oh Saudi di eh, diteror dari berbagai negeri. Nah, Irak didukung, ya tak? Nah, ini Afghanistan didukung dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Jadi ini kok terpukau dengan apa? Nah, dengan ini tadi. <clears throat> Baik. Insyaallah sampai di sini dulu. <clears throat> Subhanakallahumma wa bihamdika